بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وسقم الله اقرأ يا أخانا Enggak. <laughs> Ini yang lain mana? Dulkornen. Aina Dulkornen. Abdul Jarni. Ayah Bisra'ah. udhul. Taib. apa hakikat al-hudub? Taslah. Apa hakikat al-hudub? Marah. Apa taslah? Yang kemarin disebutkan oleh mu'alif nam ya akhona iza adkur lana hakikat sebuah marah itu apa sih yang ada dalam tubuh kita ketika marah? Hmm? Apa Hasan? Abu Hasan? Hmm. Ayo Hasan. Hulyanu damil qalbi li talabil intiqam. Ini kata mu'alif, hakikat sebuah marah itu adalah mendidihnya darah hati karena mencari pelampiasan kemana ia akan arahkan kemana ia akan arahkan kemarahan tersebut sampai kena ya kalau belum mengena, terlampiaskan, ini masih mendidih. Namanya kemarahan. Kalau sudah mengena, baru terasa turun panasnya, menurun. Lain ini hakikat sebuah marah. <clears throat> Dan bagaimana ketika Nah, ini ternyata yang dimarahi orang-orang yang lebih ini lebih lebih berkedudukan, ya derajatnya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Muhammad sambung. Apa yang terjadi ketika yang dimarahi itu lawannya adalah orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya? Kalau yang mungkin di bawah kita, kita mudah untuk melampiaskan kemarahan kepada adik kita misalnya, kepada yang mulhim masih di bawah kita. Eh, sekarang ternyata orangnya lebih tinggi derajatnya. Mungkin guru ya seorang guru. Gimana Muhammad yang terjadi? Hah? <clears throat> Ini ya akan yang timbul adalah kesedihan. Ini ringkasannya. Yang sebelumnya adalah yakni akan menimbulkan mengkerutnya darah, ya, darahnya mengkerut dari balik dari balik kulit enam kulit kita ini sampai masuk ke dalam hati. Nah ini. Sehingga akan muncul rasa sedih sedih. Secara warna di wajahnya akan berwarna yakni kekuning-kuningan atau warna pucat. Yasfiru laun. Berwarna yakni pucat. Nah, sedih. Ini ketika Nah, yang dimarahi adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, maka akan yang muncul demikian. Tapi ketika yang dimarahi orang-orang di bawah kita, mungkin anak kita atau mungkin teman kita yang selevel atau mungkin yang di bawah kita, ini akan merah. Ya wajah kita nam akan merah. Terbaca. Itu adalah darah yang nam lagi mendidih. <clears throat> Kemudian wana sufi kuatil hodom ala darojatil salas. Dan manusia di dalam kekuatan marah ini ya ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan dalam masalah marah. Volumenya ini beraneka ragam. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, ada yang iktidal. Ini ifrat ya. Jadi hulu berlebihan dalam masalah marah. Tafrid ini adalah yakni bertindak kemarahannya sangat kurang, bahkan nggak ada. Ini tafrid. Ifrat ya ekstrim kanan, tafrid ekstrim kiri. Dan iktidal tengah-tengah. Nah ini tingkatan-tingkatan ya volume sebuah kemarahan. Fala yuhmadul ifratu fiha dan tidaklah terpuji ya kemarahan yang tindak tindakannya sampai bertindak ifrat berlebihan di dalamnya kenapa li'annahu yuhrijul akla wadina dina an siyasatihima karena ketika orang dia marah sampai tingkatan ifrat hulu ini akan mengeluarkan akalnya ini ya dan juga agamanya dari siasatihima dari yakni keteraturan keteraturan masalah agama masalah akal ketika dia nggak marah ini bisa bicara dengan baik masalah ilmu berbicara dengan ilmiah nah dengan baik teratur pembicaraannya teratur tapi ketika dia marah nah ini maka mengeluarkan dari keteraturan tersebut sudah ucapannya ya tindakannya gerak-geriknya sudah enggak teratur sama sekali fala yaqulil insani ma dalik nadara wala fikra wala maka tidak tersisa pada manusia tersebut ma dalik bersamaan dengan keadaan seperti itu ketika dia marah yakni pandangan yang jernih Nah, nggak bisa memandang yang jernih dan juga nggak bisa memikir yang jernih pikirannya sudah kacau balau ketika dia marah pandangannya juga pandangan yang sudah enam tidak terkendali walah tiar dan juga nggak ada pertimbangan ketika dia mengucapkan ketika dia bertindak ketika dia menggunakan tangan atau kakinya sudah nggak dipertimbangkan sama sekali ini enggak tersisa. Enggak ada pikiran dengan jernih, enggak ada pandangan dengan jernih, enggak ada pertimbangan sudah semuanya membabi buta. <clears throat> ini tidak terpuji. Ini ifrat ya, hudab sampai tingkatan yakni hulu, berlebih-lebihan. Wa tafritu fi hadhil quwah aidan mum Dan tafrid ya amarah tingkat aja tafrid di sini kekuatan di sini juga tercela ya Li'annahu yabqa la hamiyata lahu wa Karena padanya tidak tersisa ya tinggal enggak tinggal sama sekali yakni suatu kehormatan juga kesemburuan enggak ada. Kaum muslimin ya, teman kita mungkin diinjak-injak kehormatannya. Yang harusnya kita membela ketika kehormatan kaum muslimin ya diinjak-injak mungkin dibeleh ya disembelih dibunuh rumah-rumahnya dihancurkan nah ini karena nggak ada kemarahan nah ini santai biasa nggak ada rasa cemburu nggak ada rasa ya ini untuk membelanya nah ini nggak ada kehormatan sehingga ter tercela orang tersebut waman fakot ya waman fakodal hodabu bil kuliah maka barang siapa yang tidak ada sifat marah secara keseluruhan, ternyata memang orangnya nggak bisa marah. Nah, ini ternafikan sifat marah tersebut. Ini saya aziza an riyadu nafsuhu akan lemah ya dari latihan dirinya. Ini nggak nggak baik ya, nggak baik ketika ternyata nggak bisa marah juga nggak baik. Ya karena ketika mungkin ada rasa ketika saudara kita ya, mungkin adik kita dianiaya. Nah, dibiarkan begitu saja. Enggak ada untuk membelanya, enggak marah terhadap perbuatan tersebut. Demikian. Idriyadatu innama bitasalluti adabi ala sahwa. Karena sungguhnya namanya latihan nam akan terwujud yakni kemarahan terhadap sahwat wa yakhudum ala nafsihi indal mail ila sahwan al khasisah maka nam dia akan marah pada dirinya yang mana condong ya kepada sahwat yang tercela nam sahwat keinginan-keinginan yang hina kemudian faktul hadapi matmum hilangnya suatu sifat marah pada diri seseorang itu tercela ini ya ketika hilang sifat amarah tersebut jadi marah enam nggak mutlak ya semuanya tercela. Enam ada yang memang butuh tumbuh ada kemarahan. Dan ketika hilang amarahnya, nggak punya sifat amarah, ini ter tercela. Fayambahi ayat lupa wal basta bainal tarikain. Maka sepantasnya bagi seorang muslim dia mencari tengah-tengahnya antara dua jalan tersebut yaitu tafrid dan ifrat. Ini seorang muslim yang baik. Dia yakni berbuat adil. Kapan marah digunakan? Nah, dan ketika marah itu pun di atas ya batas-batas, enggak sampai melalui batas dan juga enggak sampai hilang kemarahan tersebut. Nah ini ini yang dianjurkan. Jadi namanya marah enggak selamanya itu tersela, ya. Namun terkadang baik ketika mungkin teman-teman kita, ya saudara kita kaum muslimin dibantai, nah maka kita tumbuh rasa marah untuk membela nya terhadap kaum muslimin. Demikian. Wa'lam annahu mata <clears throat> qawiyat narul hudub, narul hudub. Maka ketahuilah sesungguhnya kapan api kemarahan kuat wal tahabats dan melahap-lahap ya, menyala-nyala yani ammat sahibahu wa asammathu. Ini saya akan membuat buta pelakunya. Ini wa asammathu dan juga akan membuat tuli pelakunya. An kulli itu Dari setiap nasihat. Ini ketika api amarah yang bergejolak melahap-lahap pada dirinya. Maka akan membuat matanya buta nggak bisa melihat dengan baik. Nah, dan juga telinganya akan tuli dari suatu nasihat-nasihat dinasehati, ya sudah nggak ada faedah karena lagi bergejolak kemarahannya. Lian al-ghadaba yartafi'u ila dimak bahwasanya kemarahan nam meninggi sampai ke otak. Nah, ini. Sampai ke otak, sampai ke otak sehingga sudah susah untuk dimasuki. Susah untuk diberi nasihat. Lagi memanas. Yuhaddi ala dinil fikri. Yang menyebabkan ya ini akan menutupi semua inti-inti yakni pemikiran. Nah ini yang harusnya bisa berpikir, yang harusnya bisa berpikir dengan baik ternyata sudah tertutup dengan panas tersebut otaknya sedang umum, ya sedang mendidih. warubama ta'adi ilal ma'adil hissi dan barangkali nam juga bisa nam yakni mengarahkan kepada inti-inti yakni panca indera. Nah, panca inderanya akan menyerang ke panca indera yakni hatinya, kemudian matanya. Nah ini kemudian tangannya, kakinya dan sebagainya ini terkena semuanya. limuhu ainuhu sehingga matanya pun akan gelap. Nah ini mata ya termasuk pansa indera. Ketika marah sudah terkena akan gelap matanya untuk melihat. Hatalayaro bi ainihi sampai tidak melihat dengan matanya. Enggak bisa melihat dengan baik yang melihat ya tapi nggak bisa dengan baik penglihatannya dan juga watasawud dal dunia nam dan dunia pun menjadi hitam fi dalam wajahnya dalam pandangannya menjadi hitam wayakunu dimahuhu ala misali kahfin maka menjadilah ya otaknya nam itu sebagikan seperti goa nam kahfin seperti goa Adromats fihi nar. Gua yang sempit yang fihi di dalamnya gua tersebut ada sebuah api. Ini beliau ingin menggambarkan keadaan orang yang marah bagaimana otaknya. Enam, yang dibagikan sebuah gua yang sempit. Enam, di dalamnya ada sebuah api. waswat juh. Maka udara pun menjadi hitam udaranya hitam, ngumpul ya di situ. Wahamiya mustaqiruh dan akan panas keadaannya yang kokoh kepanasannya di dalam tersebut. Wamtala'a bil duhon dan akan terpenuhi dengan asap-asap ya asap-asap yang berbagai macam asap. wakana fihi dan di dalamnya ada apa? yakni pelita doif yang lemah ya kelap pelip ya enggak begitu terang pelita yang lemah fantafa'a maka padam fala yasbut fihi qadim maka enggak akan kokoh ya ketika ada yang masuk di dalamnya walatus walatus ma fihi kalimah dan juga akan dan tidak akan didengar di dalamnya satu kalimat walataro fihi surah dan tidak akan bisa dilihat enggak akan bisa terlihat di dalamnya sebuah gambar walayak yaqdir ala itfa'il nar dan gak akan bisa untuk memadamkan api tersebut. Demikian. Wa kadzalika yaf'alul hadabu bil qalbi wad dimag. Maka demikianlah keadaan yang dilakukan oleh orang-orang yang marah dengan hatinya dan otaknya. Yang hatinya ya tertutup, otaknya umum ya, yakni mendidih. Wa rubbama zada al-hadab faqatala sahibahu dan barangkali akan mengarahkan menambah kemarahannya itu dan melampiaskan yakni membunuh pada saudaranya. Nah ini yang terjadi ketika amarah meluap sangat marah akan terjadi suatu pembunuhan padahal saudaranya padahal mungkin ya yakni adiknya atau kakaknya atau mungkin orang tuanya nah ini karena suatu kemarahan yang meluap-luap enggak terkontrol Wa min asaril hadabi fid dohir. Dan diantara pengaruh-pengaruh marah yang nampak yaitu tahayyur al-laun. Tahayyurul laun. Berubahnya warna kulit. Nah ini, ini diantara pengaruh marah secara dohir yakni pengaruh berubahnya sebuah kulit. Dan siddatur ra' fit fil atrof dan juga getaran yang sangat di dalam ujung-ujung. Nah ini ujung-ujung mungkin tangannya, ya, kakinya atau mungkin kepalanya, rambutnya. Nah ini, ini ada getaran-getaran yang cukup keras, cukup bergerak Jadi ujung-ujung tersebut. Ketika dia lagi marah, meluap-meluap. Wahkuru khurujul af'alil antar dan keluar perbuatan-perbuatannya dari tertib. Nah, artinya tidak terkontrol perbuatan-perbuatan dia tidak terkontrol ketika dia marah. Sudah. Tangannya, kakinya nandang ke sana mari, ke sana ke sini ya, tangannya membabi buta. Wastihalatul hilqati. Apa ini? Wa ta'ati fi'lal mujanin. Dan juga tindakan-tindakannya yang aneh, ya istihalah, hilqah ini tindakan-tindakan yang dia aneh tindakan-tindakannya. Dan seperti yakni perbuatan dia mendatangkan perbuatan orang yang yakni majnun. Orang yang gila. Ini orang yang marah. Tindak-tindakannya tangannya kakinya berbuat aneh, ya tangannya aneh, matanya juga aneh, seakan-akan dia orang orang gila. Walau ro'a al-hudban dan seandainya melihat ya seandainya orang yang marah dia melihat surat tahu bentuknya fi hali dalam keadaan dia marah ya melihat keadaannya ketika dia marah hahu wakub haha nam dan kejelekannya ternyata jelek bentuknya ya wajahnya begini begini begini jelek bentuknya la anifa nafsahu min tilkal hal saya dia akan mencela dirinya dari keadaan seperti itu. Nah, coba di antara kita marah bercermin. Bentuknya kayak apa wajahnya? Iya. Pernah pernah nggak? Mungkin nggak pernah ya. Nah, terus nggak jadi marah. Mungkin marahnya terus hilang ketika dia bercermin. Lagi marah, bercermin, terus mungkin hilang kemarahannya. Nah, kalau memang masih marah, ini akan kelihatan jelek wajahnya dan dia akan mencela pada dirinya. Wa maklum dan sudah diketahui bahwasanya anna kubhal batin akdom dan diketahui bahwasanya jeleknya jeleknya batin enam yang ada dalam hatinya itu lebih akdom lebih besar kejelekannya daripada jeleknya wajah orang tersebut ketika dia dia marah. Taib. Allah alam misawab demikian tentang hakikat sebuah marah. Allah alam Allah alam bisawab lahuna tafadalu hafidhakumullah.